wal ma'azif hiya khamrun nufus alat-alat musik itu adalah bagaikan pemabuk jiwa ومن الناس من يشتري لهو الحديث memabukkan diri seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas. Wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadith. Lahwal hadith melalaikan. melalaikan dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang tua, orang tua, لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين حديث رواية البخاري رسول صلى الله عليه وسلم bersabda ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازي. sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira perzinahan wal harir sutra bagi laki-laki wal khamra minuman yang memabukkan wal ma'azif dan alat-alat musik alat-alat musik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar hadis sejelas ini seterang matahari di siang bolong sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal khaliq wal mudabbir kita adalah budak-budaknya Allah